Fal bi illa yunsab idza kana al-kalamu taman mujaban. Mustatna dengan illa dinasabkan apabila kalamnya tam mujab. والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا وكقولك قوم القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطعا أنه قوم القوم إلا حمارا Kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya al-mustatna minhunya. Yang mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh nafi, tidak pula oleh yang semisal dengan nafi. Contohnya fasyaribu minhu illa qalila. Qamal qawmu illa zaida, kharajan nasu illa amra. <clears throat> Sama saja istitnanya mutasil sebagaimana yang telah kami contohkan, fasyaribu minhu illa qalila, qamal qawmu illa zaida, kharajan nasu illa amra. أو منقطع ataupun منقطع نهو قوم القوم إلا himara وإن كان الكلام تاما غير taman أبا بلا كلام يتام تبي غير ghairu mujab في <clears throat> manfi في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء Boleh pada mustathnanya dijadikan sebagai badal atau nasab sebagai mustathna atau istithna. Wal arjah fil muttasil lebih rajih pada yang mutasil pada istitsna yang mutasil adalah badal yaitu rafa ya. ayu jal al mustatsna badalan minal mustatsna minhu yakni dijadikan mustatsnanya sebagai badal dari mustatsna minhu fajma'uhu fi i'rabih maka dia mustatsna i'rabnya ikut kepada yang sebelumnya nahu qauli ta'ala wa ma fa'aluhu ma fa'aluhu illa qalilun minhum ya ma fa'aluhu illa qalilun minhum dengan rafa qalil sebagai badal dari apa? Yang sebelumnya itu wawu <clears throat> pada fa'aluh. Ini yang lebih roja apa? Diitba dijadikan sebagai badal. Kenapa? Karena kalamnya apa? Kalam yang tam yang man, manfi. Wal muradu bi syibhin nafi an-nahyu dan yang dimaksud dengan syibhin nafi adalah nahi. Larangan. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak janganlah menoleh ataupun mingkum ahadun seorang pun di antara kalian illa mar'ata kecuali istrimu. <clears throat> Coba dicek mananya Pak yaltafit menoleh atau tertinggal. Ya. Pada asalnya iltafat al itu menoleh Wal istifham nahu wa man yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun atau istifham. Contohnya wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tanbih ma taqarrara min wujubin nasbi fil istithna min kalamin tamin mujabin sawa'un سواء كان متصلا أو منقطعا al المشهور المعروف في كتب arabiyyah Tanbih perhatian apa yang telah ditetapkan dari harusnya nasab pada istisna pada kalam yang tamujab apakah muttasilnya ataupun munqati'nya huwal masyhur itulah yang masyhur yang ma'ruf fi kutubil arabiyah pada kitab-kitab bahasa Arab waqad sumi'a raf'u ma tatawaffarat syurut <clears throat> dan telah didengar rafa'nya mata tawaffarat syurut ketika terpenuhi syarat-syaratnya ada syarat-syaratnya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu au 'alimun au muta'allim." Dunia itu mal'unah, terlaknat. Ya, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah wa mawalah dan apa yang berkaitan dengannya au 'alim au muta'allim atau seorang alim ataupun muta'alim, seorang yang belajar, seorang pengajar ataupun seorang yang belajar. Wa qawlihi di sini dirofakkan illa zikrullah. Iya. Illa zikrullah. <clears throat> Padahal kalam yang sebelumnya apa? Tam. Ya, tam dan mujab. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Setiap umatku mu'afan akan dimaafkan kesalahannya illal mujahirun kecuali mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Wa quri'a fasyaribu minhu illa qalilun. Dikit dibaca dalam kiroah yang lain dengan apa? Rafa. <clears throat> Fasyaribu minhu illa qalilun. Bi rafa. Faqalilun faqalilul marfu' faqalilun al marfu' fi jami'i dzalik badal. birafi faqali birafi birafi faqalilun al marfu fi jami' dzalik badal maka qalil yang marfu pada semuanya itu dijadikan sebagai badal ba'ab minal mustatna minhu dijadikan badal ba'ab dari mustatna minhu karena qalil bagian dari wawu ada yang kurang dari situ ada yang sakot nggak faqalilul marfu' faqalilun al marfu fi jami'i dzalik badal gitu sama Hah, ada yang ketinggalan ya? Hah? Apa? Hmm, pantesan ini kok. Di sini fakolil, fakila ya harusnya. Pantesan ini kok fakolilul marfu. salah di sini. Di catatan suara saya faqalilun al marfu, faqila fakila ya. Ya itu baru nyambung. Hmm. Dirafa fakil al marfu fi jami'i dzalik. Ya dikatakan bahwa saya marfu pada semua contoh yang disebutkan di atas badalul badalul ba'd minal mustatna minhu badal ba'd dari mustatna minhu ya masih ingat kan badalul ba'd contohnya yang disebutkan dalam tuhfa apa akal turaghifa thuluthahu <clears throat> li'anna al-ibdala ba'dal al-kalami tam al-mujab lughatun karena badal setelah kalam yang tam yang mujab itu juga lughah Hakah Abu Hayyan dikaitkan oleh Abu Hayyan keberadaan lughah ini. Wa kharraja 'alaiha al-qira'atul al-madhkurah dan mengeluarkan kepada badal kori-kori ataupun kiroah yang telah disebutkan. Ya, al qiraah al-madhkurah. Kiroah yang telah disebutkan tadi mengeluarkan contoh fasyaribu minhu illa qalil ataupun memasukkan ya menggolongkan contoh fasyaribu illa qalil kepada badal. Wal asahu annal marfu' mubtada'un hudhifa khabaruhu lidalalati ma qablah. Yang lebih sahih bahwasanya yang marfu itu pada kalam yang tamujab itu i'rabnya mubtada, hudhifa khabaruhu dibuang khabarnya. Lidalalati ma qablah. Karena sudah ditunjukkan khabarnya oleh yang sebelumnya sehingga tidak perlu disebutkan sudah bisa difahami. Ailla zikrullah. Ya. Ada yang salah nggak? Oh, masih ada ya ai illa zikrullah ila akhirih falaisa bimal'un yakni kecuali zikrullah khabarnya falaisa bimal'un itu ila zikrullah sama seterusnya maksudnya ila zikrullah mawalahu aw alimun aw muta'allimun itu masih mubtada khabarnya falaisa bimal'un maka itu semua tidaklah terlaknat ya pada contoh hadis tadi kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun yang lebih sahih al-mujahirun yang yang dia datang setelah kalam yang tamujam ketika rafa' dijadikan sebagai mubtada khobarnya mahdhuf yakni takdirnya ilal mujahiruna laisu muafin kecuali mereka orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat laisu muafin maka mereka tidak akan dimaafkan wa illa qalilun minhum lam yashrabu ini ini lebih sahih mudah ya insyaallah ya untuk kita mengetahui khobarnya itu tidak sebelumnya biasanya khobar itu dibuang ketika sudah ada yang menunjukkan ya ke sana sehingga tidak membingungkan orang. Wal jumlah fi fi dzalika kullihi istitsna munqati'. Ya, jumlah pada semua contoh ini adalah istitsna munqati'. Mahalluhan nasab, mahalnya nasab. Ya. Wa maji'ul mustatsna jumlatan dan datangnya mustatsna dalam keadaan jumlah dalam bentuk jumlah wa ma'alaihi Ibnu Hisham. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hisham. Dia berpendapat ada mustatsna yang berupa jumlah lil farra karena beliau ngikut pendapatnya Al-Farra dan Ibnu Kharuf wa ghairihima dan selain keduanya wa al asah dan itu yang lebih sahih termasuk di antara contohnya adalah illa <coughs> illa contoh apa mustatna yang berupa jumlah illa man tawalla wa kafar fa Allahul azab al-akbar ayat sebelumnya apa ha semuanya udah hafal apa mundur apa apa lasta alaihim bimusaytir tidaklah engkau bisa memaksa mereka illa man tawalla wa kafar faman mubtada khabaru adalah yu'adzibu ya yu'adzibu wal jumlah istitamun qati' dan jumlah istitamun qati' ya cukup dulu sudah habis waktunya hari Sabtu sampai jam 9 ya Subhanallah bihamdik syukur la ilaha illa wa nanti jam 10 Ya. biasa kita koreksi hasil apa? tugas. Ya. Ya, sebentar lagi insya kita masuk ke utamimah.